Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa kita meneruskan bacaan Al-Fusul fi Sirati Rasul. Ini pasal-pasal di sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. <clears throat> Sebelum ada pertemuan terlewat sudah kita selesaikan perang batu Badar Sugro, perang Badar kecil. Sebutkan bahwa tidak terjadi peperangan jadi perang Badar sendiri sebenarnya ada tiga. Perang Badar yang pertama yang kecil juga yang tidak terjadi. Kemudian perang Badar Kubro yang besar yang terkenal itu. Kemudian ketiga perang Badar ini yang telah lewat. Kemudian faslun, pasal berikutnya Gus Batu Dumatil Jandal. Perang Dumah Al-Jandal. Ini sedikit ini sebenarnya Ibnu Ibnu Katsir Allah taala. Ibnu Qayyim juga menyebutkan di Zadul Ma'ad <clears throat> maka beliau lebih panjang lebar menyebutkan ini dumah sebutkan bidom dal bukan dengan fathah bukan domah ya adapun domah ini tempat yang lain tapi ini dengan duma, duma. kita kadang bacanya Duma salah yang benar duma, til jandal duma itu jaraknya 15 hari dari Madinah kalau dari Damaskus surya 5 hari itu. Ini berdekat ke Damaskus. Ini perang yang jauh 15 hari. Wala <clears throat> berkata Ibnu Katsir taala wa kharaja sallallahu alaihi wasallam ila dumah al janda. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat namanya Dumah, Dumatil Janda. Fi Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal min sana khamis di tahun yang kelima Hijriah. Suma raja'a bi asna'i tariq, kemudian beliau kembali di tengah-tengah jalan. Walam yalqa harban, tidak terjadi peperangan. Bahkan kana istamala alal Madinah beliau menunjuk ya menunjuk orang untuk mengganti beliau di Madinah. Siba bin Urfutah radhiyallahu menunjuk Siba bin Urfoto ini untuk menggantikan beliau di di Madinah. Sehingga beliau berangkat menuju tempat ini, rumah al-jannah. Ya demikian. Selesai Ibnu Katsir menyebutkan gitu aja. Ibnu eh, Qayyim beliau menyebutkan agak panjang di Zadul Ma'ad halaman 291 jilid yang ketiga. <clears throat> beliau mengatakan kharaja ila Rasulullah bi Rabiul Awal sana khams. Sama seperti tadi. Wa dzalika annahu balaghu Sungguhnya ya datang kepada beliau kabar ana biha jam'an katsiran ada sekelompok yang banyak yuriduna ayyadnu minal Madinah. Ingin untuk mendatangi Madinah. Ada kabar sekelompok orang yang banyak menuju Madinah. Wa baina wa al Madinah 15 lailah. Antara rumah jandal ini ke Madinah itu 15 hari. Jalan yang berat. Demikianlah keadaan mereka para sahabat. Demikian juga Nabi SAW. Pertempuran demi pertempuran. Wa yamin dimas ala khams layali. Kalau dari Damaskus itu lima hari. Astamala ala Madinah Siba bin Urfudah al-Ghifari. Nabi menunjuk Siba tadi. Al-Ghifari. Wa kharaja bi al bin al-muslimin. Keluar bersama dengan Nabi seribu kaum muslimin. Wa mahu dalilun. Nabi menunjuk penunjuk jalan. Min bani udrah dari bani udrah. Namanya matkur. Namanya matkur. Falamma dana minum ketika Nabi mendekatinya, idahum ugaribun ternyata mereka dalam keadaan menyendiri. Ya, orang kampung sendiri sekitar itu. Ya ini mereka orang-orang sendiri yang tadi kabar akan menyerang itu. Wa idza azhar ya mereka pergi. Ya mereka tidak ada di situ. Wa idza azhar an-na'am wa ada sisa-sisa dari binatang ternak dan kambing-kambing bahajama ala masyatihim maka diserang Nabi menyerang di uh, binatang ternak mereka ya waruatihim dan pengembalanya apa asaba man asaba mendapatkan apa yang dapat waraba man lari dari yang lari bajal khabar ahla dumah jandal maka datanglah kabar kepada orang-orang dumah jandal sendiri ya ternyata di situ ada orang sekelompok ini tadi kan tapi ini kabarnya ya tadi namanya uh, eh, sirah itu masalah magosi peperangan itu kabarnya dari tidak ada tidak ada sanatnya semuanya kita baca aja maka disebutkan di sini <clears throat> datanglah kabar ke orang-orang rumah jandal ini tadi fatafaroku mereka pun ya saling berpisah pergi mereka kabar bahwa Nabi akan menyerang mereka pergi ya Nabi tadi sudah apa e, menyerang orang-orang tadi Wanasal salah Rasulullah bisa hati maka Rasul pun beliau tinggal turun ini tinggal di halaman mereka, ini di kampung mereka. dalam yajid biha dan tidak dapat seorang pun di situ, di rumah janda ini. pak biha ayaman, Nabi tinggal di situ beberapa hari. Wa basa saraya, mengirim pasukan-pasukan kecil. bapak rokal juyus, memisah-misah pasukan-pasukan, falam yusif min minhum ahadan, tidak mendapati seorang pun. Faraja Rasulullah ilal Madinah. Maka Rasulullah kembali ke Madinah, sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian ini jadi tidak ada perangan sampai di sini Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka